Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, ikhtisarul hadis, ringkasan hadis. Jadi boleh enggak kita itu meringkas hadis? Maksudnya hadisnya panjang kita ringkas gitu. Misalkan antum mengatakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW innamal a'mal bin niat ya nah pendek gitu padahal sempurna belum itu ya belum sempurna boleh nggak ngatakan seperti itu meringkas seperti itu nanti akan ada rinciannya kalau ringkasannya itu tidak mengubah makna dan maknanya tetap cocok dan pas nggak masalah nggak masalah paham ya nah contohnya innamal a'mal bin niat antum putus sama situ sudah cocok belum itu Hah? innamal lebih niat dah gitu, enggak antum melanjutkan. Menyebutkan satu dalil itu, potongan itu. tetap belum? Cocok. Sesungguhnya seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Misalkan antum panjangkan enggak masalah, ringkas pun enggak masalah karena enggak mengubah makna gitu loh. Kecuali kalau memang ada sambungannya. Eh, ada sambungannya yang mau tidak mau harus sempurna, harus dibaca sempurna. Seperti pertanyaan seorang wanita, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan itu juga wajib mandi janabah apabila dia mimpi basah? Kata Rasulullah, "Na'am." Idza ra'atil ma. Kalau dia cuma na'am gitu toh, idza ra'atil ma'nya enggak disambungkan, keliru. Paham ya? Na'am karena syaratnya mimpi basah itu boleh mandi, diwajibkan mandi kalau melihat air air mani baik yang kering maupun yang basah. Itu globalnya seperti itu. Kalau enggak melihat sama sekali, enggak kering wala basah, enggak ada bekasnya, enggak wajib mandi walaupun dia mimpi janabah. Paham maksudnya? Ini perlu diperhatikan. Ini perlu perhatikan berkaitan masalah ilmu fikih ya. Jangan sampai kita nggak tahu seperti ini. Jadi kalau cuma diputus tok itu dalam keadaan harus putus sambungannya, nggak boleh. Paham belum? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Kita lihat nanti contohnya. Ikhtisarul hadis itu meringkas hadis, ta'rifuhu hukmuhu. Pengertiannya dan juga hukumnya. Ikhtisarul hadis an yahdhifa rawihi au naqiluhu syai'an minhu. Meringkas hadis adalah seorang perawi membuang atau seorang yang menukilkan hadis membuang nam salah satu atau sedikit daripada hadis tersebut. Mamlum belum? An yahdhifar rawi aw nakiluhu syai'an minhu. Seorang perawi atau seorang yang menukilkan hadis membuang sedikit dari hadis tersebut. Mamlum Maksudnya enggak nyebutkan total semuanya gitu. Apa maksudnya ya? Nah, dinukilkan cuma separuh sedikit atau dibuang sisanya. Nah, ini boleh atau tidak kita sebutkan? Kalau tidak merusak makna boleh. Tapi kalau saling merusak makna harus sebutkan semuanya. Paham belum? Paham yang maksudnya ya? Kita lihat. Wala illa bishurutin bishuruti khamsatin. Tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat-syarat yang lima. Nah, bishurutin khamsatin dengan syarat-syarat yang lima. Al-awwal yang pertama, Allah yakhlu bi ma'nal hadis. Nah, hendaknya pembuangan tersebut tidak menghilangkan makna hadis. Paham belum? Pembuangan tersebut tidak menghilangkan makna hadis. Kal istisna seperti pengecualian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada pengecualian, nah pengecualiannya itu harus sebutkan juga biar orang enggak tertipu dengan apa potongan hadis tersebut. Paham belum ini? Perhatikan baik-baik ya. Kal istisna seperti pengecualian hadis. Wal ghayah puncak atau tujuan hadis. Jadi hadisnya panjang, tujuannya masih di akhir. Nah, tujuannya harus sebutkan juga. Jangan di awal kurang disebutkan. Paham belum? Nah, seperti itu. Walhal, nam keberadaan hadis. Nah, hadisnya menunjukkan keberadaan sekarang atau intinya nam keberadaan yang harus sebutkan semuanya, sebutkan semuanya. Wa syarat dan juga syaratnya. Nah, misalkan ada pembahasan hadis atau ada lafaz hadis, boleh kalau syaratnya seperti ini. Nah, syaratnya ini harus disebutkan. Paham ya? Nah, barangkali fikum seperti itu. Wanahwiha atau yang semisalnya. Kita lihat contohnya. Mislu qauli sallallahu alaihi seperti sabda Rasulullah s.a.w. la tabi'u zahaba bizzahabi illa mislan mislin. Ini penting ini. Illa ini berarti apa? Istisna kan pengecualian kan? Artinya apa? Jangan kalian jual beli emas dengan emas kecuali harus sama sama. Mislan mislin. Satu gram dibeli dengan satu gram, silahkan. Satu gram dibeli dan dua gram termasuk riba. Walaupun dua gram yang jelek. Nah ini jelek ini bagus. Ini ada ribanya. Terus bagaimana caranya? Caranya dua gram yang jelek dijual dulu. Uang hasil jualannya membeli emas yang bagus satu gram. Caranya gitu. Jangan antum tukar dua gram emas yang yang jelek dengan satu gram emas yang yang apa? Yang bagus jangan. Caranya gitu caranya. Paham ya caranya harus mislan mislinnya demi yadin hukum globalnya. Nah, serah terima langsung ini uangnya emasnya mana? Paham ya? Kemudian misal-misal sama-sama satu gram dengan satu gram. Dalilnya adalah kisahnya seorang sahabat yang waktu itu, nah barakallahu fiikum, e, eh, tukar menukar satu sok korma dengan dua sok korma. Satu sok korma yang bagus ditukar dengan dua sok korma yang jelek. Apa kata Rasulullah? Nah barakallahu fiikum, Rasulullah mengatakan inilah ya riba yang sebenar-benarnya. Paham ya? Ini adalah riba kata Rasulullah atau semakna itu. Maksudnya Caranya bagaimana caranya? Dua sak tadi dijual dulu. Uang hasil jualannya itu untuk belikan satu sak yang bagus. Paham belum? Caranya gitu ya. Karena ada benda-benda yang memang mengalami riba. Seperti kalau benda tambang, barang tambang, emas, perak. Kalau biji-bijian apa? Kurma, gandum, eh, kurma, syair, bur, ya kan? Nah, emas, perak, kurma, syair, nah, bur, kemudian apa lagi? garam. Ada enam ya, ada enam. Itu termasuk benda-benda yang mengalami riba. Caranya dijual dulu yang jelek untuk beli yang baru, yang bagus. Paham ya? Tapi kalau tidak mengalami riba, karena pendapat yang sahih tidak dikiaskannya seperti beras. Beras dua kilo yang jelek ditukar dengan beras yang satu kilo bagus, enggak masalah. Paham ya? Karena tidak masuk dalam enam tersebut. Paham maksudnya? enam belum? Ya, Kalau gula ditukar dengan garam, boleh enggak? Boleh karena beda jenis. Paham ya? Beda jenis. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, barakallahu fikum seperti ini perlu diperhatikan barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya kita lihat di sini. Jadi ini harus sebutkan ya istilah Islam ya. Karena kalau cuman la tabi'u dzahab bidzahab, jangan kalian jual beli emas dengan emas, sudah berhenti tok gitu sama itu. Boleh enggak? Gitu tak? Enggak boleh. Illa mislan mislin, kecuali harus sama-sama baru diperbolehkan. Paham maksudnya? Nah, seperti ini utuh. Berikutnya, la tabi'us samar hatta dua salahu. Jangan menjual enam buah-buahan sampai benar-benar apa? Sampai benar-benar matang buahnya. Paham ya? Maksudnya itu enam barakallahu fikum dijual seperti apa namanya? Di, masih di pohonnya, belum matang kemudian dijual. Nah, posisi seperti itu hukum asalnya larang, dilarang sebenarnya. Sampai benar-benar apa? nah muncul keberhakan untuk dijual, sudah mateng, sudah ada tandanya, paham ya? Itu baru bisa. Karena dikhawatirkan nanti ada gharar, penipuan. Ya, kalau ternyata mateng semua, ternyata nggak ada yang mateng, tak jual mangga mana lagi? Atau mangga apa ya? Mangga yang enak lah gitu ya. Satu pohon itu semuanya. Lihat itu buahnya buahnya itu. Belum matang padahal. Nah, itu nggak boleh dijual kenapa? Karena ada unsur gharar khawatirnya. Ghoror itu adalah penipuan, doror juga membahayakan. Karena nanti si penjual, yaudah nah bayar nih uangnya. Ternyata eh, beberapa saat seharusnya panen nggak panen. Ternyata oh habis semuanya dimakan codot. <laughs> Apa codot bahasa Indonesia? Kelelawar atau yang semisal itu ya. Hewan-hewan kayak itu yang suka makan buah itu apa namanya? Musang? Bukan yang terbang itu kayak kelelawar. Kalau bahasa Jawanya codot. Nah itu. Paham ya? Nah, akhirnya kan rugi. Jadi benar-benar lihat sudah matang siap apa? Siap dipanen baru dia jual nggak masalah. Paham ya? Itu. Nah, ini kalau antum teman hilangkan la tabi'us samar misalkan. Eh, jangan engkau menjual buah-buahan. Gitu tuh, kan keliru. Sebutkan sisanya. Berikutnya, layak dianna hukmun baina isnaini wa huwa ghadban. Jangan eh, jangan Naam barakallahu fikum salah seorang memutuskan sebuah hukuman antara dua orang yang berselisih dalam keadaan dia marah. Karena kalau marah emosi itu biasanya dia nggak konsentrasi di dalam menghukumi. Nah, ucapan wa ghadban penting enggak nih? Penting. Kalau cuma antum putus di situ, jangan nah, jangan sampai seorang menghukumi dua orang berselisih tak gitu tak keliru nggak? Keliru harus sebutkan sempurnanya. Kemudian berikutnya, na'am idza hiya ra'atul Iya, kalau seandainya wanita tersebut melihat air mani. Nah, ini juga harus sebutkan. Naam qalahu jawaban li ummi Ummu Sulaim ini diucapkan Rasulullah jawaban terhadap Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ternyata yang bertanya ya. Hina sa'alathu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Hal 'alal mar'ati min ghuslin hiya ihtalamat?" Apakah perempuan juga wajib mandi janabah jika dia mimpi apa? Mimpi basah. Naam kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am idza hiya ihtalamat." Nah, ucapan ini penting. Na'am idza hiya ra'atil ini. Paham ya? Karena apa? Karena syahidnya di sini. Kalau cuma na'am gitu toh, tanpa penyebutan idaratul ma' keliru enggak? Keliru enggak? Keliru. Kita lihat. La yakul ahadukum Allahumma Allahumma ighfirli in syi'ta. Nah, nah ini lafaz in syi'ta penting. Jangan salah seorang di antara kalian berdoa, Allahumma ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Berdoa itu enggak boleh gitu. Harus pasti, ya Allah ampunilah diriku. Jangan, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah berikan aku rezeki jika engkau mau. Ucapan jika engkau mau ini keliru ya. Kalau berdoa jangan sampai ada lafaz seperti itu. Pastikan, ya Allah berilah kami rezeki, ya Allah berilah kami naam ampunan. Itu harus pastikan. Paham ya? Dan merengek boleh enggak merengek untuk Allah taala? Boleh merengek, meminta kepada Allah taala boleh. Nah, seperti itu. Jadi ini penting ya. Lafaz nah, seperti ini harus disebutkan secara total. Kemudian berikutnya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang bagus, yang sesuai dengan apa? Naam syariat itu tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Ya na'am. Ini kalau teman antum potong al-hajjul mabrur laisa lahu jaza. Haji yang bagus sesuai dengan syariat tidak ada balasan bagi dia. Dah begitu toh. Keliru enggak artinya? Nah, ya. Kesimpulannya, meringkas hadis itu boleh selama tidak merusak makna. Nah, kita lihat. Fala yajuzu hadfu qawli enggak boleh membuang ucapannya illa mislan mislin. Eh? Enggak boleh membuang itu ya harus sebutkan ya. Enggak boleh jual beli emas. Nah, gitu tak enggak boleh, harus sebutkan kecuali harus apa? sama-sama. Nah, kemudian jangan jual beli buah-buahan hatta yabdu salahu sampai benar-benar nampak keberhakan untuk dijual atau nampak untuk di nampak atau istilahnya dipanen. Kemudian huwa ghadban itu juga harus sebutkan. Idza hiya ra'atul ma' harus sebutkan kalau dibuang. In syi'ta harus sebutkan. Al mabrur ini juga harus sebutkan. Karena nggak semua haji dapat balasan surga. Haji yang mana yang dapat balasan surga? Haji yang mabrur, yang sesuai dengan syariat. Paham ya? Li'anna hatfa hadhihi al-asya yakhil ayukhil di makna hadis. Dikarenakan membuang tambahan-tambahan ini semuanya itu bisa merusak makna hadis. Inilah sebabnya. Kalau merusak makna hadis enggak boleh dibuang. Paham ya? Harus disebutkan secara ta'ala sallallahu alaihi wasallam al afiyah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardahu walhamdulillahi rabbil alamin